Dan sampai kita pada nukilan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah yang menukil ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Qal beliau berkata innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad fastafahu li nafsihi Sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba Kemudian mendapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati para hamba. Maka Allah pilih untuk dirinya. Allah utus sebagai Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi ke hati-hati para hamba. Setelah hati Nabi Muhammad SAW فوجد قلوب أصحابه خير قلوب ibad maka didapati hati-hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati para hamba didapati hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati para hamba faja'alahum wuzara'a nabiyyih maka Allah jadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya yuqatiluna ala dinih memerangi manusia di atas agamanya fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan maka apa, yang, dilihat oleh mereka kaum muslimin itu sebagai kebaikan maka dia di sisi Allah sebagai kebaikan wa mara'ahu sayyi'an Wa mara'auhu sayyi'an fahuwa 'inda Allah sayyi'. Dan apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu sebagai kejelekan, maka dia di sisi Allah kejelekan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita agar berpegang dengan ijma' ijma'us sahabah kesepakatan mereka para sahabat bahwa mereka adalah orang baik orang-orang pilihan, generasi pertama yang dipuji Allah, Allah dan Rasulnya. Maka kalau mereka sepakat, mesti kesepakatan mereka adalah hak. Kalau mereka sepakat itu sebagai kebaikan, maka dia di sisi Allah kebaikan. Dan jika mereka sepakat atas sesuatu bahwa itu jelek, maka dia di sisi Allah jelek. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, لا تجتمع ummati ala dalalah. Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin mereka sepakat di atas kesesatan. Wa taqaddam qaul Ibn Mas'ud dan juga sudah lewat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu man istanna aw man minkum mustannan falyastanni biman qad mat Barang siapa yang ingin mengambil sebagai tokoh teladan, falyastanni biman qad Maka ambillah dari orang yang telah mati. Yang berkata abla bin Mas'ud. Berarti yang telah mati siapa? Mereka Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Man kana minkum mustannan Falyastanni biman qadmat. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan sebagai ikutan dan panutan, maka ambillah mereka <clears throat> yang telah wafat. Fa innal hayy la yu'man alaihi al-fitnah. Dalam riwayat disebutkan, fa innal hayy siapa yang hidup tidak aman dari fitnah. Kalau sudah mati di atas keimanan, kalau sudah mati di atas tauhid dan sunnah, sudah aman. Sudah jelas. Tetapi siapa yang masih hidup masih belum tentu. Lianul qulub baina usba'aini min asabi'ir rahman. Karena hati-hati manusia di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Hati-hati manusia di dua jemaah Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Kadang-kadang pagi mukmin, sore sudah kafir, atau sore kafir, pagi sudah mukmin, berubah-ubah manusia. Wala amalu bil khawatim. Wala amal bil khawatim. Sedangkan amalan itu tergantung akhirnya. Bagaimana nanti ketika wafatnya? Alal iman atau alal kufur? Alal taqwa? Alal hidayah? Atau alal ghawayah? Tergantung khatimahnya. Berarti kalau kita mau mengambil teladan, pokoknya saya akan ikut. Saya akan mengambil contoh teladan. Maka dari mereka yang telah wafat di atas iman. Rasulullah SAW. Dan ikuti penerapan sunnah-sunnah Rasul dengan seperti mereka para sahabat. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan kalimat di akhirnya ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kalimat siapa yang ingin mengambil teladan ambillah dari mereka mereka yang telah wafat yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Ulaika ashabu Rasulillah. Mereka lah para sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika kita membahas ucapan Syekh Abu Ja'far Tahayu wa nattabi'u sunnah wal jamaah, kita mengikut sunnah dan mengikut al-jamaah. Masih ingat? Mengikut sunnah sudah ma'ruf, sunnah Rasul SAW. Dan mengikut al-jamaah. Manhumul jamaah? Siapa yang dimaksud dengan jamaah? Para sahabat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, yang selamat adalah al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang mislu ma'ana alaihi wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabatku. Itu al-jamaah. Berarti ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW, ajaran Rasulullah SAW, yang tentunya Al-Quran termasuk di dalamnya. Wal jamaah, yakni mengikuti al-jamaatul ula, generasi pertama, jamaah pertama, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ridwanullah alaihim ajma'in. Faman adallu mimman yakunu fi qalbihi ghillun ala khiyaril mu'minin. Kata Abu Ja'far al-Tahawi. Kata Ibn Abdul Aziz Afan. Kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah. Faman adallu. Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang di hatinya memiliki kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang salihin khiyarul mu'minin. Orang-orang beriman yang pilihan. Khiyar, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih untuk menemani nabinya, yang dipilih untuk mendukung nabinya, yang dipilih sebagai tentara nabinya, yang dipilih untuk pembela-pembela mujahidin yang membela dakwah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang lebih sesat dari orang yang justru memusuhi mereka? Sadatil awliya yang justru membenci orang-orang yang merupakan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah setelah para nabinya. Bal qad faddalahumul yahud wan nasara bi khaslatin bahkan mereka lebih sesat dari Yahudi dan Nasrani satu tingkatan. Lebih daripada sesatnya Yahudi dan Nasrani satu tingkatan. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Beliau terangkan. Kenapa dikatakan lebih sesat dari Yahudi dan Nasrani? Satu tingkatan. Qila lil Yahud. Ditanyakan kepada Yahudi. Man khairu ahli millatikum. Siapa manusia-manusia terbaik dalam agama kalian? Qalu. Yahudi menjawab. Ashabu Musa. Sahabat-sahabat Nabi Musa. Tanyakan kepada Nasrani, man khairu ahli millatikum? Siapa manusia-manusia terbaik dalam agama kalian wahai Nasrani? Nasrani menjawab, qalu ashabu Isa, sahabat-sahabat Isa alaihi salam. Wa qila lirrafidah, tapi silakan tanya kepada Rafidah Syiah. Man syarru ahli millatikum? Siapa manusia-manusia terjelek di dalam agama kalian? Qalu mereka menjawab ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Astagfirullah. Yahudi membela sahabat-sahabat Nabi Musa. Nasrani mengangkat membela menjunjung tinggi sahabat-sahabat Isa. Hawariyun Sedangkan Syiah Rafidah justru mencaci maki, memusuhi, menjelekkan, menjatuhkan kehormatan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat nabinya sendiri. Paman awallu. Siapa yang lebih sesat? Mimman yakunu fi qalbihi ghillun ala khiyaril mu'minin. Siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang di hatinya ada kedengkian kepada orang-orang yang salihin, mu'minin, yang merupakan sahabat-sahabat nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lam yastathnu minhum illa al-qalil. Mereka mencerca para sahabat Nabi dan tidak mengecualikannya kecuali sedikit saja. Wa fi man sabbuhum man huwa khairun mimman istasnauhum. Yang mereka cerca bahkan sebagiannya lebih mulia dari yang mereka bela. Bi adhafin mudha'afah bahkan berlipat-lipat kalinya. khani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan matan Abu Ja'far At-Tahawi berkata, "Wala nufarrid fi hubbi ahadin minhum." Wala nufarrid tidak melampaui batas dalam mencintai salah seorang mereka. Ini ahli sunnah selalu tengah-tengah. Tidak membenci mereka, tidak dengki pada mereka. Mencintai para sahabat. Tetapi tidak melampaui batas. Tidak gulu, tidak ifrat. Aila natajawazul hadda fi uhubbi ahadin minhum. Kita tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan dalam mencintai salah seorang mereka. Tidak seperti Syiah. Kesana ekstrim, kesini ekstrim. Kepada sahabat-sahabat yang mulia, Khulafa Rashidin mereka ekstrim dalam mencercanya, memakinya, menjatuhkannya, melaknatnya. Kepada sahabat yang mereka bela juga ekstrim, melampaui batas dalam mencintainya. Seperti Ali bin Abi Thalib dan Husain. Dan Husain lebih mereka banggakan. Dan melampaui batas. Sampai mereka membuat acara ratapan kematian Husain. Ratapan kepada siapapun tidak boleh. Nabi melarang untuk meratapi mayit. Tapi mereka membuat acara khusus ratapan. Memukul-mukul dirinya. Menyayat-nyayat dengan pedang tombak dan khanjarnya sambil menyatakan ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain sehingga berdarah-darah seluruh tubuhnya. Orang gila saja nggak melakukan yang demikian. Nggak melakukan yang demikian. Tidak menyakiti dirinya. Tetapi haula mereka melakukan apa yang lebih jelek daripada orang-orang gila. Ya. Jangankan menyayati badannya sendiri, memukul-mukul pipinya atau badannya dengan tangan kosong, Rasulullah SAW sudah melarang. Dalam hadis-hadis yang sahih, tidak boleh meratapi mayat. Wala hudud. Jangan pula memukul-mukul pipinya. Jangan menjambak-jambak rambutnya. Jangan merobek pakaiannya. Mereka lebih dari itu. Melanggar ucapan Rasulullah SAW. Karena gulu ekstrim kepada Husain. Belum lagi mereka meratapi kuburannya. Yang anehnya kuburannya ada tiga. Orangnya satu. Di Irak ada. Di Iran ada. Di mana lagi? Di Mesir ada. Semuanya dikatakan Husain. Ini kuburan Husain, ini kuburan Husain, ini kuburan Husain. Bahkan mereka jadikan sebagai kiblat salat mereka. Dijadikan sebagai tempat untuk tawaf mengelilinginya seperti Ka'bah. Semua ini bentuk-bentuk hulu melampaui batas dalam memuliakan seseorang. Ahlu sunnah wal jamaah mengingatkan seluruh kaum muslimin. Para imam-imam ahlus sunnah mengingatkan seluruh kaum muslimin. La nufarrit fi hubbi ahadin minhum. Jangan berlebih-lebihan dalam mencintai seorang dari mereka. Jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Kita mencintai Abu Bakar wa Umar. Apakah kuburan Abu Bakar wa Umar dikeramatkan? Kita mencintai hal khulafah Rashidin setelah nabinya. Bahkan kita katakan sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar. Apakah kita kemudian meratapi kematiannya Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar? Tidak. Alhamdulillah. Kita doakan saja radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah memberikan keriduan pada mereka seluruhnya. لا كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين Jangan seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidah. Niscaya kita akan menjadi orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum." Wahai ahlal kitab, kalian jangan ghulu. Melampaui batas dalam agama kalian. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Syiah terjatuh dalam gulu seperti Yahudi, seperti Nasrani. Hanya saja Yahudi gulunya pada nabi mereka. Walaupun tetap salah. Yahudi menuhankan Uzair. Nasrani menuhankan Isa. Alaihi salam. Semoga Allah berikan pada kedua nabi tersebut salam dan salawat. Mereka ekstrim dalam mencintai nabinya sampai dikatakan anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Sedangkan mereka ini Syiah memuliakan orang yang bukan nabi, bukan rasul. Yaitu Husain. Lebih daripada nabi, lebih daripada rasul. Mereka sembah kuburannya. Mereka memanggil-manggil ya Husain, ya Husain meratap, berdoa, beristighosah kepada mayit yang telah mati. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai Al Husain. Dia tidak menyuruh, dia tidak memerintahkan, dia tidak mengajak untuk diperlakukan seperti itu. Tapi mereka yang gulu, mereka yang ekstrim. Berarti tetap Syiah lebih sesat satu tingkat daripada Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi gulu pada nabinya. Nasrani gulu pada nabinya. Syiah Rafidah gulu pada orang yang bukan nabi. Mana yang lebih jelek? Walaupun dua-duanya jelek. Yang lebih jelek adalah Syiah Rafidah. Menuhankan manusia yang bukan rasul, bukan nabi. Namanya manusia tidak maksum. Bisa salah, bisa alpa. Dan Al-Husain kebetulan Istihad beliau keliru. Ketika mendatangi pemberontak-pemberontak Syiah, sudah nasihati oleh sahabat-sahabat kibar, jangan berangkat ya Husain. Ini masa fitnah, berbahaya. Jangan berangkat ya Husain, ini masa fitnah. Tetapi istihad beliau, mudah-mudahan dapat pahala istihadnya. Dia berharap kalau dia datang ke sana, dia akan bisa memimpin mereka ke arah yang benar. Ternyata dikhianati oleh Syiah dibiarkan begitu saja. Dalam keadaan pemerintah melihat bahwa ini pemberontak. Karena akan bergabung dengan pemberontak dengan membawa senjata, maka terjadilah fitnah. Terjadilah fitnah berdarah dan terbunuh Husain. Kenapa kalian meratapi Husain dalam keadaan Husain terbunuh karena kalian pengkhianatan Syiah memberikan surat kepada Al-Husain sekian banyak surat. Isinya, datanglah kepada kami wahai cucu Rasulullah. Kami akan bayat engkau sebagai khalifah. Kata pemberontak ini. Pemberontak di Kufah. Pemberontak di Irak. Isinya hampir sama. Datanglah kepada kami, kami akan bayat engkau sebagai imam kami, sebagai pimpinan kami, sebagai khalifah. Kami tidak ridho dengan khalifah yang ada, yang fasik, zalim, pendosa, kami tidak ridho dengan khalifah ini. Kami akan membayar engkau. Datanglah kemari, datanglah kemari. Sekian banyak surat. Ini dari Bani Fulan, ini dari Bani Fulan, ini dari kaum Fulan, ini dari negeri Fulan, ini dari Kufa, ini dari... Bayangan beliau, radiyallahu anhu, banyak sekali mereka ini. Kalau sampai dia berhasil memimpin mereka, akan jadi baik. Istihad beliau. Tidak disepakati oleh para sahabat yang lain. Yang lebih tua umurnya dari beliau. Jangan, jangan berangkat ya Husain. Ini masa fitnah. Hati-hati engkau. Ini masa fitnah. Ternyata benar saja sampai di sana tidak ada mereka. Hanya beberapa pasukan kecil yang mengiringi beliau dari awal ingin melindungi Al Husain. Mana yang menulis surah sedemikian banyaknya itu? Mana yang katanya kemarilah kami akan bayat engkau, kami akan berperang di jalan engkau, kami akan berperang di bawah bendera kepemimpinanmu. Mana itu mereka? Khainun, pengkhianat-pengkhianat mereka. Dibiarkan Husain terbunuh. Radiyallahu ta'ala anhu. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Ini keadaan mereka syiah Rasulullah. Mereka yang berbuat, mereka yang meratapi. Mereka yang menyebabkan. Mereka yang berbuat. Mereka yang mengkhianati. Dan mereka pula yang meratapi, yang menangisi. Ya ahlul kitab, kata Allah. La taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi ilal haq. Jangan berbicara tentang Allah kecuali hak innama al-masih Isa bin Maryam Rasulullah. Katakanlah atas nama Allah kecuali kebenaran. Jangan katakan kecuali kebenaran. Sesungguhnya Isa alaihi salam al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Katakan yang hak Rasulullah. Demikian pula kita katakan kepada Syiah Rafidah, la taglu fi dinikum, jangan melampaui batas pada agama kalian dan jangan berbicara tentang Allah kecuali hak. Sesungguhnya Al Husain hanya seorang sahabat, bukan nabi, bukan Tuhan, bukan ilah. Jangan disembah. Jangan berlebihan. Sahabat Rasulullah sahabat Rasulullah, cucu Rasulullah, ahlul bait. Katakan radhiyallahu taala anhu. Rahimahullah wa ghafara Semoga Allah ampuni dia, semoga Allah rahmati dia, semoga diridhoi oleh Allah. Nabi menyatakan Al Hasan dan Al Husain raihanataya dua raihanaku dalam surga. Dalam riwayat dikatakan sayyida syababi Ahli jannah. Ini al-haq. Ucapkan tentang Al-Husain, ucapkan tentang Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma dengan apa yang hak yang ada dalam riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Keduanya adalah dua tokoh pemuda surga. Sayyida syababi Ahli jannah Abu Bakar wa Umar sayyida quhul Ahli jannah. Al-haq mengucapkan al-haq. Memang benar cucu Rasulullah. Memang benar ahli bait. Memang benar dia dijamin dengan jannah. Memang benar dikatakan sebagai sayyida syababi ahli jannah. Sebagai raih, raihataya. Ucapkan yang hak. Jangan berlebihan. Jangan lebih dari itu. Kalau dilarang oleh Nabi untuk meratapi mayit, jangan meratapi mayit. Siapapun itu. Kalau dilarang untuk memukul, mukul pipi, memukul badannya, apalagi melukai. Bahkan bukan hanya larangan, dilaknat. La'anallah man darabal hudud. Allah melaknat mereka-mereka yang meratapi mayit dengan memukul-mukul pipinya. Mereka asyaddu min dalik. Mereka lebih dahsyat. Melukai dirinya. Sebaliknya, Kata Abu Ja'far At-Tahawi, "Wala natabarra min ahadin minhum." Dan jangan berlepas diri dari seorang pun dari para sahabat. Mencintai mereka semuanya dan jangan ada yang kita berlepas diri daripadanya, membencinya. Kama fa'alat Rafidhah. Jangan seperti Syiah Rafidhah mencintai yang satu menginjak yang lain, mengangkat yang satu menjatuhkan yang lain. Seperti politik belah bambu, apa itu politik belah bambu? Kalau bambu mau dibelah, ujungnya dipecah, yang satu diinjak, yang satu ditarik. Apa yang terjadi? Pecah, belah dua dia. Dan itu menhaj mereka. Ingin memecah belah persatuan kaum muslimin, mengangkat yang satu, menjatuhkan yang lain. Mengangkat dengan ekstrim, menjatuhkan dengan ekstrim pula. Naudzubillah politiknya Belanda dulu ketika menjajah Indonesia. <laughs> PVD et Emperor. Hah? Memecah belah dan kuasai. Bagaimana memecah belahnya? Yang ini diangkat, yang ini dijatuhkan. Supaya terpecah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menyatakan jangan ekstrim dalam memuji. Jangan kayak syiah. Jangan kita berlepas diri dari mereka atau salah seorang mereka Jangan kayak Syiah. Dua-duanya contohnya Syiah. Karena Syiah menjatuhkan Abu Bakar wa Umar dan istri si Nabi melampaui batas ekstrim. Sebaliknya, mengangkat ahli bait melampaui batas ekstrim. Dua-duanya bukan dengan manhaj ahlus sunnah. Dua-duanya bukan dengan bimbingan Quran wa sunnah. Bukan dengan dalil-dalil. Bukan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala tetapi hanya karena hawa, hawa nafsu yang ada pada mereka. Qala dikatakan wala tabarra min ahadin minhum kama fa'alat rafidah seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidah. Fa'indahum la wala illa bibara karena mereka punya kaedah tidak berwala kecuali dengan bara tidak mencintai ahlul bait kecuali dengan membenci para sahabat yang lain. Kalau tidak membenci para sahabat yang lain berarti tidak mencintai ahlul bait. Maka hati-hati kalau mereka berdakwah dengan kalimat kita mencintai ahlul bait, mari kita menjunjung tinggi ahlul bait, mari kita mengangkat derajat para ahlul bait. Hati-hati. Itu kalimat bersayap. Kalau kalimat itu saja harus sudah terima sunnah akan berkata, kami juga mencintai ahlul bait. Tetapi yang mereka pahami bahwa mencintai ahlul bait adalah dengan mencerca Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Mencintai ahlul bait adalah dengan mencerca istri-istri Nabi. Itu baru mencintai ahlul bait. Kalau belum mencerca mereka, bukan mencintai ahlul bait. Belum mencintai ahlul bait. Hada akidah haula. Ini akidah mereka. Maka yang namanya mencintai para sahabat Eh, ahlul bait adalah begini menurut mereka. bahwa ahlul bait Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Al Husain, Al Fatimah adalah orang yang mulia, yang begini, yang begini puji, diangkat dan harus diiringi. Dan mereka dikhianati oleh Abu Bakar wa Umar. Dikhianati oleh istrinya sendiri, Aisyah, begini, begini, begini. Fatimah tidak diberikan haknya oleh Abu Bakar. Mazlumah, terdolimi oleh khalifah. Yang pertama, ila akhir. Itu baru mencintai Ahlul Bait. Kalau engkau belum mencerca Abu Bakar, belum mencintai Fatimah. Karena berarti ridho dengan kedoliman. Kisah-kisah yang dusta. Kisah-kisah yang mereka tambahi, mereka kurangi, mereka ganti. Mesti akan diungkit-ungkit tanah padat. Padahal kalau kita baca riwayatnya sederhana saja. Tidak ada keributan, nggak ada fitnah, nggak ada apapun. Hanya bertanya bagaimana tangan tanah fadak. Dijawab oleh Abu Bakar dengan riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW tidak mewarisi. Mataraknahu sadaqah. Semua yang aku tinggalkan adalah sodakah. Membawakan riwayat. Apa salahnya? Dan bukan berarti beliau tidak memperhatikan Ahlul Bait. Diperhatikan dan itu riwayatnya sangat banyak. Kehidupannya diberikan, kemakmurannya, semua keperluan mereka diberikan. Tetapi hadis harus dirubah. Rasulullah menyatakan bahwa aku tidak mewariskan. Apa yang aku tinggal semuanya sedekah. Itu diungkit oleh mereka. Seakan-akan mereka membayangkan diri mereka terdolimi, dirampas hartanya. Kemudian dibayangkan seperti zaman sekarang Penguasa yang boleh merampas dari Astagfirullah, enggak, enggak, enggak. Itu bayangan kamu sendiri. Kenyataannya tidak ada apa-apa. Mereka tetap bersaudara, mereka tetap saling ukhuwah, mereka tetap saling mencintai. Tidak ada masalah, Alhamdulillah. Terus berlanjut. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berprinsip tidak mencintai kalau tidak membenci. Tidak mencintai ahli bait kalau tidak membenci sahabat yang lain. Kalau mau dikatakan mencintai ahli bait harus membenci sahabat yang lain. La yatawalla ahlul bait hatta yatabarra min Abi Bakr wa Umar. Mereka berprinsip tidak kita memberikan cinta kita kepada ahlul bait kalau belum membenci Abu Bakar wa Umar. Kalau cuma kalimat kita mencintai Ahlul Bait. Alhamdulillah sejak dulu sejak awal Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait. Yang tidak mencintai Ahlul Bait bukan Ahlus Sunnah malah. Mencintai Ahlul Bait, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Fatimah, mencintai Hasan al Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi ahlu sunnah mencintai dengan ilmu. Yang namanya ahlul bait, selain mereka juga istri-istri Nabi, juga ahlul bait. Kenapa dipisahkan? Kenapa dikeluarkan? Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berbicara tentang istri-istri Nabi, ya nisa'an nabi, wahai nisa'an nabi ila akhirih. Apa kata Allah di akhirnya? Yuridullah ayutahhirakum ahlal bait. Karena Allah ingin mensucikan kalian. Wahai ahlil bait. Siapa yang diajak bicara? Istri-istri Nabi. Allah panggil dengan ya ahlil bait, wahai ahlil bait. Mau ngomong apa kalian? Kenapa mencerca Aisyah kalau kalian pencinta ahlil bait? Kenapa memusuhi istri-istri Nabi kalau kalian mengatakan kalian golongan pencinta ahlil bait? Wallahi kalian golongan pembenci ahlil bait. Syiah Rafidah pembenci ahli Bait karena membenci istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW ketika ayat itu turun dipanggil Ali bin Abi Thalib, Hasan, wal Husain, wal Fatimah. Dan kemudian diselimuti dengan kainnya dan berkata, "Ya Allah, mereka ini juga ahli bait." Mengapa karena ayat tadi mengarah kepada istri si Nabi. Maka Rasulullah SAW menginginkan ini juga. Termasuk ahli bait ya Rasul, ya Allah, ya Allah, mereka inilah juga ahli bait. Dan kemudian ada istri Nabi di situ di rumah. Ya Rasulullah, aku juga mau mendekat kepada Rasulullah SAW. Jangan, itu terlalu kamu di situ. Mengapa? Karena ada Ali, bukan mahram. Jangan bodoh kalian ya Rafidah Syiah. Jangan pura-pura bodoh. Satu karena kalian istri-istri Nabi sudah ada dalam Quran. Ya nisa'an Nabi. Sampai Allah menginginkan kalian wahai nisa'an Nabi untuk mensucikan kalian wahai ahlil bait. Itu alasan pertama. Alasan kedua, bagaimana mungkin istri yang Nabi mau masuk ke dalam selimut tadi padahal di situ ada Ali bin Abi Thalib. Yang tentunya bukan mahramnya. Tak mungkin boleh, jangan kata Nabi. Barakallahu fiikum. Ini bin azakumullah. Subhat-subhat yang sering ditebarkan oleh mereka syiah rafullah. Berarti istri Nabi tidak masuk ahli bait karena Nabi melarang. Jangan. Ya jelas ada alim Nabi Betul bagaimana mungkin boleh masuk ke dalam selimut tersebut. Kembali kepada kita. Qala Wa ahlu sunnati walunahum kullahum Adapun ahlu sunnah berwala membela dan mencintai seluruh para sahabat. Yang ahlul bait maupun yang bukan ahlul bait. Wa manazilahum. Ahlu sunnah mendudukkan mereka pada kedudukannya. Allati yastahiqunaha. Yang memang pantas bagi mereka. Tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan. Didudukkan sebagaimana mestinya. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita juga berkata radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh tahta syajarah Sungguh Allah telah rida pada mereka yang berbayat di bawah pohon. Kita pun berkata, semoga Allah meridhai mereka yang berbayat di bawah pohon. Apa lagi? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'adallahu alladziina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Kita juga mengatakan seperti itu. Para sahabat dijamin dengan keridhaan dan ampunan. Yanzilunahum manazilahum allati yastahiqunaha. Allah sunnah mendudukkan mereka pada kedudukannya bil adli wal insaf dengan adil dan bijak la bil hawa wa ta'assub bukan dengan hawa bukan dengan ta'assub fa inna dhalika kulluh fa inna dhalika kulluh min al baghi alladhi huwa mujawazatul hadd karena semua itu berlebih-lebihan dalam memuji, berlebih-lebihan dalam mencerca atau berlebih-lebihan dalam menyikapi adalah termasuk al-baghi. Fadzalika kullah fa inna dzalika kullah min al-baghi dari sesuatu yang melampaui batas. Mujawazatul had ekstrim. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ Tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka kebenaran, ilmu. Mengapa? Bagyam bainahum karena ada bagi. Karena ada al-bagi. Sikap melampaui batas, sikap zalim, sikap ekstrim itu al-bagi. Kalau saja belum tahu, terus berselisih. Mungkin kita katakan maklum, belum tahu. Tetapi anehnya kata Allah mereka ikhtalafu berselisih mimba di majaat humul bayinat. Setelah datang pada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Setelah tahu ayatnya, setelah tahu hadisnya, setelah tahu dalil-dalilnya, setelah tahu keutamaan-keutamaan mereka dalam Quran dan Sunnah, tetap mereka berselisih. Oh ini nggak bisa dimaklumi. Mengapa? Sudah ada dalil, sudah ada ayat, sudah ada hadis. Kenapa kalian tetap berselisih? Kata Allah bagian bainahum. Karena ada bagi. Karena ada sikap ekstrim melampaui batas. Ada sikap zalim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bagi inilah yang memecah belah kaum muslimin. Al-bagi inilah yang membuat porak-poranda barisan kaum mukminin karena adanya keekstriman di salah satu kelompok mereka. Wa hadza ma'na qauli man qala minas salaf. Inilah makna yang terkandung dalam ucapan para salaf, Asyahadatu bid'atun wal bara'atu bid'ah. Persaksian itu bid'ah, bara'ah juga bid'ah. Apa persaksian yang dimaksud? an yashhada li ahadin mimman lam ya'ti fihi khabarun annahu min ahli jannah wan nar aw syahadah maksudnya mempersaksikan seseorang dengan surga dan neraka dalam keadaan tidak ada dalil nggak ada riwayat ini melampaui batas mengatakan fulan fil jannah fulan fil nar dia ahli surga dia ahli neraka ini syahadah. Asyahadatu bid'ah. Persaksian itu bid'ah. Persaksian dengan surga dan neraka. Tanpa ada dalil. Illa ida dalla dalilun. Kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil. Seperti Rasulullah SAW menyatakan Abu Bakar fil jannah. Wa Umar fil jannah. Wa Uthman fil jannah. Wa Ali fil jannah. Ila akhirih. Ini dalil. La tasubbuh Fa'innahu min ahlil jannah. Ketika ada seorang yang mencerca seorang sahabat, dikatakan jangan cerca dia, sesungguhnya dia adalah ahlul jannah. Ada dalil. Dan sekian banyak para sahabat muhajirin dan ansar disebutkan oleh Allah dengan keriduan. Dan dikatakan oleh Nabi la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah, enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Berarti selamat mereka dari neraka. La yadkhulun nar ahadun bayatah tahta Ini dalil. Tetapi menyatakan Imam Khomeini maksum ahli surga dari mana? Tidak ada dalilnya. Si fulan ahli nar dari mana? Apalagi yang belum mati, yang masih hidup. Yang masih belum tentu. Sekarang saleh, belum tentu nanti ketika matinya. Atau sekarang dia paleh, belum tentu nanti ketika matinya. Yang sekarang orang saleh tiba-tiba ketika mati dia bal, mungkin terjadi. Sebaliknya yang bal, tiba-tiba ketika akan wafatnya dia dapat hidayah. Semuanya mungkin. Maka jangan ada syahadah. sifulan ahli surga atau sifulan ahli neraka tanpa dalil. Jangan tanpa dalil wahyu dari Quran dan Sunnah. Demikian pula al-bara'ah an yatabarra min qaumin hum ala dinil Islam. Kata Ibn Battah al-Ukbari, yakni berlepas diri dari satu kaum padahal dia kaum muslimin. Aku berlepas diri dari Bani Fulan padahal dia muslimin. Aku berlepas diri dari suku Fulan Padahal mereka kaum muslimin. Aku berlepas diri dari suku Sunda. Atau aku berlepas diri dari suku Arab. Atau aku berlepas diri dari suku apa lagi? Eh, tak boleh. Kalau mereka muslimin, eh, tidak boleh berlepas diri hanya karena masalah nasab. Eh, bara'ah bid'ah. Wasyahadah bid'ah. Rurwa dhalika an jama'atin minas salaf. Diriwayatkan demikian dari sekian banyak para salafus salih. Dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in. Di antaranya minhum Abu Sa'idin al-Khudri wal Hasan al-Basri. Wa Ibrahim Al nukhai Wa Dhahak wa ghairuhum dan lain-lain dari mereka. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri Diriwayatkan dari Tabi'i, Al-Hasan Al-Basri, dari Ibrahim al nukhai dan dari Dhahhak dan lain-lain. Wa ma'na syahadatu an yashhada ala muayyanin minal muslimin. Yang namanya syahadah persaksian adalah mempersaksian mempersaksikan secara muayyan, secara tertentu. Dari kalangan muslimin annahu min ahlin nar bahwa dia termasuk penduduk neraka atau annahu kafir atau dia penduduk surga eh, penduduk surga atau dia kafir bidunil ilm bima khatamallahu lahu bih tanpa ada bukti apa akhir hidupnya berarti dia masih hidup tanpa ada ilm bima khutima bima khatamallahu lahu belum ada bukti apakah dia mati di atas iman atau di atas kufur. Boleh nggak mengatakan bahwa Ahok ahli nar? Boleh nggak? Ahli neraka dia, boleh? Nggak boleh. Masa nggak boleh? Dia kan kafir. Tapi dia masih hidup. Mungkin dia besok masuk Islam. Belum tentu. Asyahadatu bid'ah. Sebaliknya, tokoh-tokoh Islam, apakah dia ahli surga? Belum tentu juga. Barangkali ketika akan matinya dia murtad, keluar dari Islam, naudzubillah, menyimpang kafir. Fasyahadatu bid'atun. Maka namanya persaksian. Orang yang masih hidup di persaksian dia ahli surga, dia ahli neraka. Ini bid'ah secara ta'yin, secara ta'yin, secara ta'yin. Adapun secara am sama dengan membaca Al-Quran. Orang-orang kafir di dalam neraka. Berapa dalam Al-Quran? Satu per dua? Sekian banyak ayat. Wa ulaika ashabun nar. Maka kita katakan dengan tegas orang-orang kafir ahlun nar. Boleh apa enggak boleh? Ya boleh. Itu ayat. Hadis. Orang kafir dalam neraka tempatnya. Bagaimana dengan ahlul dalal? Ahlul dalal dalam neraka kata Nabi. Kulluhum finnar illa wahidatun. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Berarti semua aliran sesat finnar. Finnar. Tapi besar, kalau si fulan ibni fulan, yang itu tuh. Secara ta'in. Dia kan ahli bid'ah tuh. Finnar juga besar. Jangan mengatakan secara ta'in fulan finnar. Sekarang kamu lihat dia ahlul bid'ah. Barangkali berubah besok. Atau lusa Barangkali ia dapat hidayah, kembali pada sunnah. Secara ta'yin tidak boleh. Tetapi secara am, Nabi bahkan yang menyatakan, Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Mudah-mudahan dipaham. Bahwa syahadah yang bid'ah adalah syahadah ala ta'yinin lil hayyi mempersaksikan secara ta'yin bagi orang yang masih hidup dengan surga atau neraka. Tidak boleh. beda. Tetapi lihat mereka. Syiah Rafidah memiliki akidah bahwa imam-imam mereka maksum, tidak pernah salah dan imam-imam mereka di surga seluruhnya. Dengan pasti, dengan yakin. Bahkan boleh merubah halal jadi haram atau haram jadi halal itu haknya imam katanya. Jadi imam menurut mereka seperti rasul. Bisa mengajarkan satu pelajaran baru yang tadinya haram jadi halal, yang halal jadi haram, boleh. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min adh-dhalal. Wa qawluhu kemudian ucapan beliau wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Kata Abu Ja'far tahawi Mencintai mereka merupakan agama, ajaran agama. Mencintai para sahabat merupakan ajaran agama, merupakan keimanan, merupakan ihsan. Li'annahum titalun li'amrillah. Karena itu mempraktekkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fima taqaddama minan nusus. Pada apa yang telah lewat dari dalil-dalil. Warawat Tirmidzi an Abdullah bin Mughaffal. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Allah fi ashabi. La tattakhiduhum gharadan ba'di. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Wa man abghadahum fa bi bughdhi ubghidhum. Wa man adahum faqad adani wa man adani faqad adha Allah ta'ala Allah ta'ala wa man adha Allah fayushik Allah Allah aku peringatkan kalian dengan nama Allah tentang sahabat-sahabatku Jangan jadikan mereka sebagai bahan Olok-olok setelahku. Siapa yang mencintai mereka, maka dengan kecintaanku cintailah mereka. Fabihubbi ahibbahum. Waman abghadahum dan siapa yang membenci mereka, fabibughdi abghidhum. Maka dengan kebencianku bencilah pada mereka. Waman adani, siapa yang menyakiti aku berarti dia menyakiti, siapa menyakiti mereka berarti dia menyakiti aku dan siapa menyakiti aku berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala fayushik an yahudahu maka hampir-hampir sebentar lagi Allah akan ambil akan Allah azab dia. Ikhwani azza azakumullah hanya saja hadisnya lemah, dhaif. <laughs> Dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dari Ubaidah Ibn Abi Rabat Ta'itah dari Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Abdullah Ibn Mughaffal berkata Zahabi Abdurrahman ibn Ziyad وقيل ابن عبد الله وقيل غير ذلك عن عبد الله بن مغفل تفرد عنه عبيدة ابن أبي رائطة Wa qala Ibnu Ma'in la a'rifuhu, aku tidak kenal dia. Fal haditsu dhaif. Maka hadisnya lemah. Hadisnya dhaif. Wa tasmiyatu hubbis sahabah imanan. Ada sedikit masalah. Disebutkan oleh Abu Ja'far, mencintai mereka adalah keimanan. Sepertinya agak aneh. Kenapa aneh? Karena Abu Ja'far al-Tahawi, sebagaimana sudah kita bahas ketika membahas iman, tidak berpendapat. Amalan termasuk iman. Itu zalahnya beliau. Ketergelinciran beliau. Masih ingat? Beliau berpendapat bahwa iman itu hanya keyakinan saja. Adapun amalan tidak termasuk di dalam iman. Yang berubah-ubah, yang naik turun dan sebagainya adalah ketakwaan katanya beliau. Dan itu salah. Beliau keliru, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetapi ketika bicara masalah sahabat, dia mengatakan mencintai mereka adalah iman. Loh mencintai mereka kan amalan. Kenapa dikatakan iman? Katanya amalan bukan iman. Artinya beliau keceplosan sendiri. Menyatakan bahwa amalan termasuk iman. Oleh karena itu Ibn Abdul Izzal hanafi syarahnya mengatakan ini muskil, ini agak aneh. Tasmiyatu hubbi sahabah imanan, menamakan cinta pada sahabat sebagai iman, ini muskilun ala syekh, agak aneh bagi syekh, bagi Abu Ja'far Tahawi. karena hubba amalul qalbi, karena kecintaan itu amalan. Walaupun amalan hati, tapi itu amalan. Walaysa huwa tasdiq, dan itu bukan pembenaran. Sedangkan engkau menyatakan bahwa iman itu hanya pembenaran. Kalau pengamalan bukan iman. Kalau engkau katakan bahwa mencintai sahabat adalah keimanan, berarti engkau menganggap amalan soleh juga iman. Fayakunul amal dahilan fi musammal iman. Berarti pengamalan ini termasuk di dalam iman dengan ucapan ini. Wa taqaddam fi kalamih. Sudah lewat ucapan beliau, kita bahas. Apa kata beliau? Innal imana huwal iqraru bil lisan Watas tasdiqi bil janan sesungguhnya yang namanya iman itu hanya pembenaran dengan lidah dan keyakinan dalam hati dia nggak masukkan amal walam yaj'alil amal dakhilan fi masamal iman beliau tidak memasukkan pengamalan termasuk dalam iman Wahada huwal ma'ruf min madhabi Abi Hanifah. Dan itu yang ma'ruf dari madhabnya Abu Hanifah. Illa antakuna hadihi tasmiyah majazan kecuali kalau penamaan yang disebut oleh beliau hubbuhum imanun itu mungkin maksudnya majaz bukan makna hakiki dan kita katakan itu dicari-cari susah terlalu jauh dipaksa-paksakan sudahlah akui saja bahwa hati kecilmu menyatakan amalan itu termasuk iman katakan saja sebagaimana dikatakan oleh jumhur para ulama ahlu sunnah Bahkan hampir semuanya. Illa man zalla. Kecuali yang tergelincir seperti beliau ini. Mengikut Abu Hanifah. Katakan saja seperti akidah al-sunnah. Memang pengamalan itu termasuk juga iman. Memang amalan saleh termasuk iman. Sehingga nggak susah. Ini akhirnya tidak konsekuen. Akhirnya tidak konsekuen. Di bab, bab pertama menyatakan bahwa iman itu cuma pembenaran saja di lidah dan di hati. Adapun pembuktian pengamalan bukan iman di awalnya, tapi di akhirnya hubuhum dinun wa imanun. Mencintai sahabat adalah agama dan keimanan. Loh, kok nggak konsekuen? kuen? Katanya pengamalan bukan iman. Walhamdulillah, ini bukti. Kalau yang benar, amalan saleh termasuk iman. <clears throat> yang benar dan tegas seluruh ahlu sunnah menyatakan bahwa amalan saleh termasuk dalam iman. Dalil yang sangat jelas sudah pernah kita bahas. Ketika sebagian munafikin memperkeruh suasana, membuat bingung bagaimana sholat kita yang menghadap betul Maqdis. Diterima atau tidak diterima? Allah turunkan ayatnya. Allah lan yudhi'a imanakum. Allah enggak menyia-nyiakan iman kalian. Lihat tafsirnya. Semua tafsirnya mengatakan iman kalian. Ay salatakum. Ay salat kalian menghadap Baitul Maqdis. Enggak disia-siakan. Tapi Allah sebut sebagai iman. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya ini ketika kalian salat menghadap Baitul Maqdis. Tidak sia-sia. Enggak hilang. Tetap tercatat. Wa qawluhu wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Sebaliknya membenci mereka, para sahabat, termasuk kekafiran. Termasuk kemunafikan. Termasuk tughyan, sikap melampaui batas. Taqaddamal kalam fi takfirih ahli bid'ah. Sudah lewat <laughs> tentang pengkafiran mereka, ahlul bid'ah hadzal kufur nadhirul kufrul madkur. Ini jenis-jenis kekafiran alul bidah yang sudah sampai pada kufur. Karena ahli bid'ah berbeda-beda. Ada yang sudah sampai pada kekafiran, ada yang belum. Dan ucapan Allah SWT, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang ber, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Hukum Allah tentang sahabat bagaimana? Sudah kita bacakan sekian. Bahwa mereka diridhoi mereka dijamin dengan ampunan. Mereka dimaafkan. Mereka taba alaihim. Allah berikan taubat pada mereka. Itu hukum Allah. Tiba-tiba ada orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Saya tidak percaya. Saya tidak terima ayat Allah ini. Mereka bukan diridhoi. Mereka dibenci. Mereka dicaci. Mereka dicerca. Dilaknat. Mereka begini. Mereka kafir. Mereka murtad. Mereka zalim. Ila akhir. Berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa hukumnya? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang Allah turunkan dalam Quran? Pembelaan terhadap Aisyah. Sedangkan mereka tetap mencaci maki Aisyah. Apa maknanya? Tidak berhukum dengan hukum Allah.